Itu syarah sambungan daripada permasalahan yang pertama. Yang intinya barakallahu fikum bahwasannya sebelum beliau melanjutkan pembahasan yang berikutnya, beliau telah menyampaikan bahwasannya sebuah amalan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila terpenuhi padanya dua syarat yang sangat inti dan pondasi yaitu al-ikhlasu wal mutaba'ah. Syaratnya adalah ikhlas, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan mutaba'ah sesuai atau mencocoki ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam barakallahu fikum sehingga dengan dua syarat tersebut barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan diniatkan dengan ibadah walaupun dengan ikhlas tulus mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala namun ketika tidak diiringi dengan mutaba'ah maka amalan tersebut mardudun ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala ghairu makbul tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya juga, barang siapa yang beramal dengan mutabaah, mencontoh sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan, namun tidak diiringi dengan ikhlas atau bahkan amalannya dikarenakan riak dan semisalnya, maka amalan juga mardud, ghairu makbul, amalan ditolak dan juga tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan itulah kita bisa mengetahui dan menyimpulkan bahwasannya amalan seorang hamba tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila terpenuhi padanya dua syarat yang sangat inti. Syarat yang pertama adalah al-ikhlasu lillahi jalla wa ala, yaitu ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua adalah mutaba'ah, mencontoh atau mengikuti enam ajaran atau syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan. Qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala kata beliau di sini barakallahu fikum. Akhbara jalla wa ala Allah Subhanahu wa taala telah mengkabarkan anna man abada ma yastahsinuhu minal asnam wal awliya wal asjar wal ahjar wal qubur. Allah Subhanahu wa taala telah mengkabarkan bahwasannya barang siapa yang menyembah sesuatu yang na'am barakallahu fikum yang dia menganggap itu adalah perkara yang baik, perkara yang bagus berupa berhala-berhala atau para wali atau na'am pepohonan atau bebatuan atau bahkan kuburan-kuburan Walam yarji' fil ibadati ila kitabillahi wa sunnati rasulih dan tidak kembali Nah, tidak mengembalikan ibadahnya kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wa innama i'tamada al istihsan. Hanya saja dia beribadah atau beramal, tapi bersandarkan terhadap istihsan, sangkaan-sangkaan yang baik, sangkaan-sangkaan yang bagus menurut dia. Aw nafsuhu. Atau sesuai dengan apa yang diinginkan hawa nafsunya. Jadi bukan bersandarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Walau khalafal kitab wa sunnah. Walaupun dia nah, menyelisih Al-Quran wa sunnah. Akhbar Allah azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkabarkan. allah qad harrama al jannah wa ma'wahun nar. Sungguh Allah ta'ala telah mengharamkan bagi dia surga. Dan tempat kembalinya adalah api neraka. Nah, kenapa demikian? Karena itu merupakan bentuk kesyirikan. Dan juga bentuk apa? Barakallahu fikum. Ketidakikhlasan Naam kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala Allah taala berfirman, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah taala telah mengharamkan bagi dia surga dan tempat kembalinya adalah api neraka dan tidak ada seorang penolong bagi orang-orang yang zalim yaitu bagi orang-orang musyrikin barakallahu fikum hati-hati yakni maknanya adalah mana'ahu min dukhulil jannah. Allah Subhanahu wa taala menghalang-halangi dia untuk masuk ke surga man'an batan dengan penghalangan yang terus-menerus selama-lamanya. Fatahrimu fil lughah, maka pengharaman secara bahasa al-man'u itu menghalang-halangi atau menghalangi. Fal musyriku mamnu'un min dukhulil jannah batatan. Maka orang musyrik barakallahu fikum maka dilarang untuk masuk ke surga selama-lamanya karena orang-orang musyrikun Orang-orang kufar barakallahu fikum mereka tempat kembalinya adalah neraka jahanam naudzubillah min dzalik sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlu kitab yaitu al yahud wan nasara dan orang-orang musyrikin barakallahu fikum Eh, sesungguhnya nah mereka berada di dalam neraka jahanam khalidina fiha kekal di dalamnya dalam keadaan mereka kekal di dalamnya naudzubillah min dzalik kita harus berhati-hati nah barakallahu fikum di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sekali-kali Nah, kita mencampuri ibadah tersebut dengan kesyirikan. Tidak besar, tidak pula syirik kecil. Barakallahu fikum. Karena dua-duanya sama-sama berbahaya. Walaupun syirik kecil, tidak seperti syirik besar. Tapi dua-duanya sangat berbahaya. Barakallahu fikum. Sehingga kita hindari dua-duanya. Nam asyirkul asgar kita hindari. Kemudian asyirkul akbar juga kita hindari dua-duanya. Barakallahu fikum. Naam. Berikutnya. Jadi fatahrimu fil lughah kata beliau, maka pengharaman secara bahasa adalah al-man'u yaitu menghalangi Fal musyriku mamnu'un min jannah batatan. Maka orang musyrik terhalangi. Nah barakallahu fikum dilarang masuk surga selama-lamanya. La tama'alahu fiha wa ma'wahun nar dan tidak ada harapan untuk dia di dalamnya. Eh, jangan sampai ada harapan kalau orang musyrik itu mau masuk surga, jangan ada harapan. La tama'alahu fiha. Tidak ada harapan ya, untuk dia dan tinggal di surga. Wa ma'wahun nar dan tempat kembalinya adalah api neraka. Hadhi akibat syirki billahi jalla wa ala. Ini adalah akibat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 Nah, segera barakallahu fikum untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah taala mengampuni dosa-dosa kita barakallahu fikum, baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui barakallahu fikum. Naam. Apa kata beliau di sini? Wa in kanu yaqulun walaupun mereka mengatakan eh, alasan mereka perhatikan alasan mereka, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Mereka tidak mengaku dan bahkan mereka mengatakan kami tidak mengibadahi mereka Kecuali agar mereka itu apa fungsinya? Agar mereka bisa mendekatkan diri kita, diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar pendekatan, dengan sebenar-benar pendekatan. Itu tujuan mereka dan itu alasan mereka. Haula'i matu 'ala dzalika ghairu ta'ibin. Dan mereka Ya, mereka mereka ini orang-orang yang beralasan seperti itu. Apabila mereka mati dalam keadaan seperti itu, ghairu ta'ibin, ghairu ta'ibin, dalam keadaan mereka tidak bertaubat, haramallahu alaihimul jannah niscaya Allah Taala akan haramkan bagi dia surga. Wa ja'alan nara ma'wahum abadal abad. Dan Allah Taala menjadikan neraka jahannam ada tempat kembali mereka selama-lamanya. Sehingga apa? Sehingga bagaimana agar selamat taubat sebelum meninggalnya? Karena barang siapa yang taubat sebelum meninggalnya barakallahu fikum baik itu syirik akbar maupun syirik asghar barakallahu fikum itu dengan seizin Allah Subhanahu wa taala Apabila taubatnya benar, niscaya Allah Taala akan menerimanya karena Allah Taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dhunuba jami'an." Katakanlah wahai hamba-hambaku yang mereka melampaui batas, baik dengan berbuat dolim untuk dirinya, berbuat dolim untuk orang lain, atau berbuat dolim kepada Allah Subhanahu wa taala itu asyirku billah, Nah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Dari semua dosa Allah taala ampuni. Bahkan dosa syirik pun juga diampuni. Tapi bagi siapa? Bagi orang yang tobat sebelum meninggalnya barakallahu fikum. Naam. Kata Syekh Shalih Fauzan habibullah taala, "Falladhi yuridu li nafsihi an-najata yatanabbahu li hadza." Maka orang yang ingin dirinya selamat dari perkara ini, maka hendaknya dia memperhatikan nah permasalahan ini. Wala ala umur jahiliyati fi hadza wa Dan hendaknya dia tidak terus-menerus apa? Dalam artian tidak dia terus-menerus di atas apa? perkara-perkara jahiliyah fi hadza dalam masalah ini wa ghairihi dan yang semisalnya. Jadi jangan sampai dia terus-menerus nah tinggal di atas apa? perkara-perkara jahiliyah Nah, barakallahu fikum, baik dalam permasalahan ini atau yang lainnya. Dalam artian jangan senantiasa terus-menerus berbuat kesyirikan. Bertaubat segera kepada Allah Subhanahu wa taala karena taubat itu adalah kunci keberuntungan. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian semuanya wahai orang-orang mukminin. Semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Naam. Berikutnya, Qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala wa qauluhu kata beliau dan ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala wa hadhil mas'alatu hiya allati tafarraqan nasu li ajliha baina muslimin wa kafirin dan permasalahan inilah yang membedakan manusia nah semata-mata karenanya yaitu memisahkan, membedakan dan memisahkan antara muslim dan kafir yakni mas'alat tauhid wa syirki yaitu permasalahan berkaitan masalah apa? Masalah tauhid dan kesyirikan. Berkaitan masalah tauhid dan kesyirikan barakallahu fikum. Naam. Kata beliau apa? Jama'atun saddaqur rasul. Sekelompok jamaah mereka membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amanu bih dan mereka beriman dengannya wa akhlasul ibadata lillahi azza wa jal dan mereka mengikhlaskan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala haula'i mu'minun mereka adalah orang-orang yang beriman wa qaumun dan sekelompok kaum khalafuhu mereka menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baqu ala syirkihim dan mereka masih tetap dalam keadaan kesyirikan mereka wa ibadatihim dan peribadatan mereka wa ma kana ya'budu aba'uhum min qabl dan masih tetap dalam keadaan menyembah Ya, sebagaimana apa? Dan tetap dalam keadaan apa? Nah, barakallahu fikum sesembahan yang bapak-bapak mereka dahulu berada di atasnya. Nah, kama alaihi umamul kufri alladzina yu'ariduna ar-rusul sebagaimana Naam umat-umat kekufuran yang mereka menentang dan juga menolak bahkan mereka memusuhi atau mereka memerangi ar-rasul itu para rasul. Nah, barakallahu fikum. Li'annahum yuriduna al-baqa' dikarenakan mereka menginginkan al-baqa' ala ma kana alaihi Mereka lebih menginginkan, lebih menyukai dan ingin untuk tetap seperti apa? Untuk tetap di atas perkara atau keadaan yang dahulu bapak-bapak mereka berada di atasnya, taklid. Jadi mereka inginnya itu apa? Mengikuti bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka istilahnya gitu. Nah, mbah-mbah mereka yang mereka ikuti. Padahal itu apa kunci berbahaya sekali. Dalam artian kalau seandainya dia masih senantiasa seperti itu, Nanti ancamannya di akhirat berat. Ketika nanti mereka sudah celungkupkan wajah-wajah mereka dalam neraka jahanam bagaimana mereka? Mereka menyesali. Nam, ya laitana ta'na wa ta'na rasula. Wa qalu rabbana inna ta'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Bayangkan itu. Nam, yauma tuqallabu wujuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah ta'na rasula. Ata'na Allah wa ta'na rasula. Ketika suatu hari yang wajah-wajah mereka ditelungkupkan dalam neraka jahanam, Nah, mereka mengatakan apa? Mereka mengatakan ya laitana aduhai seandainya kami eh, mentaati Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka mengatakan mengatakan waqalu rabbana. Nah, mereka mengatakan wahai Rabb kami. Eh, barakallahu fikum mengatakan wahai Rabb kami. Inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Perhatikan ini. Sebabnya apa kok mereka menyesali? Karena dahulu mereka di dunia mentaati apa bapak-bapak kami, dahulu kami di dunia mentaati bapak-bapak kami, nenek moyang kami, dan pembesar-pembesar kami. Fa'adalluna sabila. Nah, kemudian mereka menyesatkan kami dari jalan yang lurus, jalan kebenaran, menyesatkan kami dari at-tauhid menuju kepada kesyirikan. Nauzubillah min dzalik. Kemudian mereka pun marah apa? Rabbana atihim dhi'fain. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada mereka dhi'fain, dua kali lipat minal azab dari azabmu. nah wal anhum la'nan kabira dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar dalam artian mereka ini menyesal dan juga marah gitu loh. Nah, kenapa kok dulu itu kita mentaati orang-orang pembesar kita atau mentaati mbah-mbah kita atau mentaati atau mengikuti jejaknya nenek moyang kita gitu loh. Nah, ketika eh, dijerumuskan, ditelungkupkan dalam neraka baru mereka menyesali. Hati-hati. Penyesalan datang di akhir, nah di akhir waktu barakallahu fikum hati-hati. Jangan sampai kita taklid terhadap nah pembesar-pembesar kita atau taklid terhadap nenek moyang kita barakallahu fikum karena nah paduman kita sandaran kita adalah al quran Sunnah bi fahmi salafil ummah barakallahu fikum at-tauhid harus kita pegang kata beliau di sini apa kata beliau di sini Naam li'annahum yuridun al-baqa' ala ma kana ali abahum. Perhatikan, dikarenakan mereka menginginkan untuk senantiasa tetap di atas keadaan yang dulu bapak-bapak mereka berada di atasnya. Tetap di atas apa? ingin berada di atas kesyirikan itu. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Perhatikan. Wa kadzalika dan demikianlah. Nah, ma arsalna tidaklah kami mengutus min qablika. Nah, mengutus seorang sebelummu min fi qaryatin pada se mana pada sebuah kampung atau sebuah desa min nadirin mengutus seorang penyeru memberikan berita, mengabarkan berita, nah, mendakwakan illa qala mutrafuha melainkan orang-orang pembesarnya, pembesar kampung tersebut, eh, barakallahu fikum atau orang-orang terpandang di kampung tersebut, Naam mengatakan apa? Inna wajadna aba'ana. Sesungguhnya kami menjumpai bapak-bapak kami, nenek moyang kami, ala ummah. Mereka berada di atas ummah, di atas akidah, keyakinan. Nah, di atas ajaran wa inna ala asarihim muqtadun dan kami pun juga na mengikuti jejak-jejak mereka bayangkan ini taklid taklid buta membabi buta mengekor eh, barakallahu fikum hati-hati seperti ini tanpa ada dalil kemudian dia mengikuti mbah-mbah mereka atau nenek moyang mereka naudzubillah eh, berada di atas kesyirikan dan kesesatan wa qalu na'am baqalu kemudian mereka mengatakan na'am <clears throat> atanhana an na'budu ma ya'budu abauna Apakah engkau melarang kami untuk menyembah sesuatu yang apa? Yang bapak-bapak kami juga menyembahnya? Hadi maqalatuhum wa hujjatuhum. Inilah ucapan mereka dan hujah mereka. Ini argumen mereka. Argumen mereka dan juga ucapan mereka. Wahia atamasuku tamassuku bima kana ahil aba'uhu wal ajdadu min ibadati ghairillahi azza wa jal. Yaitu atamasuku Tidak layak ya sebenarnya atasub gitu ya. Yaitu fanatiknya mereka Nah, barakallahu fikum, berpegang teguhnya mereka dengan dengan perkara yang apa? Yang bapak-bapak mereka atau nenek moyang mereka, mbah-mbah mereka, naam, berada di atasnya berupa apa? mengibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Mereka ta'asub, melekat, jadi walaupun bapak-bapak mereka, mbah-mbah mereka, nenek moyang mereka berada di atas kesesatan, mereka tetap mengikuti ajaran atau syariat atau ibadah mereka. Barakallahu fikum. Nauzubillah ya. Nauzubillah. Naam. Waqalu rahimahullah dan ucapan beliau rahimahullah taala Syekh Muhammad Abdul Wahab wa 'indaha waqa'atil adawah wa 'indaha waqa'atil adawah dan juga pada permasalahan tadi permasalahan apa? Permasalahan tauhid dan kesyirikan terjadilah permusuhan. Naam benar ai bainal muwahhidin al musyrikin antara ahlu tauhid dan orang-orang berbuat kesyirikan pasti ada permusuhan. Kenapa? Karena ahlu tauhid mendakwakan tauhid Sedangkan ahlu syirik mereka mendakwakan apa? Kesyirikan, na'udzubillah. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Sehingga Allah Ta'ala juga berfirman apa? Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka dan perangilah mereka seluruhnya hingga tidak terjadi fitnah, tidak terjadi, tidak muncul fitnah, tidak muncul kesyirikan. Naam dan akan menjadi agama itu seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kata beliau di sini, bainal muwahhidina wal musyrikin antara orang-orang ahli tauhid dan ahli syirik wa bainal mu'minina wal kuffar antara orang mukminin dan orang kufar fa innahu yajibu 'alal mu'minina maka sesungguhnya wajib nah atas orang-orang mukminin an yu'adu al kuffar untuk memusuhi orang-orang kufar jangan cinta jangan sayang benci terhadap orang kufar terus bagaimana boleh nggak kita muamalah kerjasama dengan orang kufar bisnis misalkan boleh silahkan tapi ingat Jangan sampai bisnis kita menjerumuskan kita dalam dalam perkara enam yang jauh daripada syariat atau jauh daripada ajaran agama kita. Dalam artian kita bermuamalah kerjasama dengan mereka sebatas duniawiyah muamalah duniawiyah ataupun adapun membenarkan mereka memuji mereka menyanjung mereka cinta terhadap mereka jangan hati-hati sehingga lebih abdal kalau seandainya kita bermuamalah berbisnis dengan sesama kaum muslimin namun kalau seandainya nggak ada yang lain misalkan dan kita mau tidak mau harus mungkin bermuamalah atau bisnis dengan orang kufar dengan cara-cara tadi itu jangan sampai kita cinta dengan mereka atau memuji mereka atau memuji agama mereka barakallahu fikum hati-hati seperti itu nah sehingga jangan sampai keliru dalam melangkah dan bertindak barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, naam, kemudian berikutnya kata beliau di sini barakallahu fikum. Naam fa innahu yajibu 'alal mu'minina an yu'adul kuffar. Maka wajib bagi orang mukminin untuk memusuhi orang-orang kufar. Fala tajuzu mahabbatul kuffar. Maka tidak diperbolehkan mencintai orang-orang kufar hatta walau kanu akraban nas. Perhatikan. Walaupun mereka nah manusia yang paling dekat. Eh, walaupun mereka adalah manusia, orang-orang yang paling dekat barakallahu fikum seperti itu. Tetap tidak diperbolehkan kita mencintai orang-orang kufar barakallahu fikum. Naam. Sekarang perhatikan sekarang. Naam barakallahu fikum. Bagaimana kalau seandainya yang kufar itu adalah orang kafir itu adalah keluarga kita, orang tua kita? Boleh nggak kita berbakti terhadap mereka? Boleh nggak kita bermuamalah muamalah dengan mereka? Boleh. Tapi ingat, sebatas muamalah duniawiyah, Nah, adapun kita diperintah untuk berbuat kemaksiatan, diperintah untuk berbuat kekufuran, jangan ditaati sebagaimana firman Allah Taala, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun, fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Apabila kedua orang tuamu memaksa dirimu untuk berbuat kesyirikan, berbuat syirik terhadapku pada perkara yang engkau tidak memiliki ilmunya, maka jangan sekali-kali engkau mentaati kedua orang tuamu. Namun pergaulilah. Eh, perhatikan ini, Pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang ma'ruf. Dalam artian kita boleh nah barakallahu fikum bermuamalah duniawiyah terhadap kedua orang tua kita walaupun naudzubillah ya kedua-duanya kafir misalkan. Nah, tapi ingat, adapun diniyah abadan, tidak ada agama di muka bumi ini yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali agama Islam. Agama Islam tidak ada duanya, satu saja. Nah, selain agama Islam, mardudun ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam sebagai agama, maka tidak terima darinya sedikit pun dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Nauzubillah min dzalik ya. Barakallahu fikum wa hafizakumullah jami'an. Naam, berikutnya Kata beliau, Allah ta'ala Allah ta'ala berfirman, La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir engkau tidak akan menjumpai, tidak akan mendapati sekelompok kaum, sekelompok kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwadduna man haddallah wa rasulah. Engkau tidak akan menjumpai sekelompok kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka mencintai orang-orang yang musuhi Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan bahwasanya wajibnya kita apa? Al-wala wal bara' Kita berikan walak kita kepada sesama kaum muslimin, sesama kaum mukminin. Kita berikan barok kita terhadap orang-orang kufar. Kita harus berlepas diri dari orang kufar. Sebagaimana berlepas dirinya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Eh, Imamul Hunafa, bagaimana beliau berlepas diri dengan apa? Dari bapaknya dan kaumnya. Eh, Wa id qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Bagaimana beliau? Berlepas diri. Innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Wa id qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, apa yang beliau lontarkan, apa yang diucapkan Nabi Ibrahim alaihissalam, ungkapan berlepas diri, baroah. enam, eh, barakallahu fikum, baroah. Beliau mengucapkan sungguhnya kami berlepas diri, sungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh kita mencintai orang kufar, tidak boleh kita mencintai agama-agama nan selain agama Islam barakallahu fikum. Naam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di sini firman Allah Subhanahu wa taala? Naam walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum walaupun mereka adalah bapak-bapak mereka Nah, perhatikan ini, walaupun mereka bapak-bapak mereka sendiri, atau anak-anak mereka sendiri, atau saudara-saudara mereka sendiri, atau keluarga mereka sendiri. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka adalah orang-orang yang telah ditetapkan di hati-hati mereka keimanan wa ayyadahum bi rohimin min dan juga Allah taala telah memberikan dukungan kepada mereka dengan apa? Dengan keutamaan dan juga naambarakalafikum fikum kekokohan eh, dari Allah Subhanahu wa taala. Fala buddha minal wala lillahi walil rasuli walil mu'minin. Maka harus kita berloyalitas, cinta dan kasih sayang diberikan kepada Allah dan Rasulnya dan orang-orang muminin Wal bara'i minal kufri wal kafirin wal syirki wal musyrikin. Dan kita juga berlepas diri dari kekufuran dan orang-orang kafir dan kesyirikan serta orang-orang musyrikin Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum." Kami telah kufur, kami telah meninggalkan, nah, kami telah meninggalkan untuk kalian wa bada bainana dan kami telah dan telah tampak nam antara kami wa bainakum dan antara kalian al-adawatu wal baghdha, permusuhan dan juga kebencian abad dan selama-lamanya. Sampai kapan? Hatta tu'minu billahi wahdah, hingga kalian mau beriman kepada Allah taala semata. Ini kuncinya. Kalau kalian ingin beriman, silahkan kita akan cinta pada kalian. Namun kalau kalian kufur, tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak beragama Islam, maka apa? Kita berlepas diri dari kalian. Hadhi millatu Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ini adalah agama Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Barakallahu fikum wa hafizakumullah jami'an. Jadi agama Islam adalah agama yang inti, agama satu, tidak ada duanya. Seluruh atau semua agama di muka bumi ini tidak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sedikit pun amalan mereka barakallahu fikum kalaupun seandainya mereka beramal amalan kebaikan mereka disegerakan kebaikan di dunia adapun di akhiratnya amalan mereka bagaikan debu yang berterbangan naudzubillah min dzalik cukup sekian dulu yang sampaikan semoga na barakallahu fikum Naam nasihat atau pelajaran sangat ringkas ini bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga kita termasuk orang-orang dikokohkan keimanan kita di dunia dan di akhirat nanti barakallahu fikum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Walhamdulillahirabbil alamin